والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه sampai pada fihi masail al-rabi'ah masail yang keempat wahya ahammuha yang paling penting dalam bab ini termasuk yang paling penting ma al iman bil jibti ma al iman bil jibti ini tentang pengertian iman kepada jibti wa tawhud yang punya catatan kaki di bawah disebutkan al-jibtu yuqalu likulli ma'ubida min dunillahi jibtun wa summiya sahir wa kahinu jibtan diberikan istilah ini yakni untuk semua yang disembah selain Allah namanya al-jibt jibtun adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah tukang sihir dukun, paranormal, ya, jenisnya itu dinamakan juga jibtan. Sumiyat sahir wal kahinu jibtan, dinamakan jib. Bagaimana beriman kepada mereka? Fi hadal maudin dalam masalah ini. Hal huwa i'tiqadu qalbin? Apakah iman yang dimaksud itu adalah keyakinan hati pengakuan membenarkan mempercayai semua yang dikatakannya pokoknya tidak mungkin salah yakin percaya penuh au huwa muwafaqatu ashabiha ma'a bughdiha wa ma'rifati butulaniha atau yang dimaksud dengan iman kepada jibs wa itu adalah dia menyetujui cocok dengan jibt wa tagut ini. Disertai dengan kebencian kepada mereka juga mengetahui batilnya. Mana yang dimaksud dengan iman di situ? Kalau yang dimaksud dengan i'tiqadu qalbin jelas jelas masuk ke dalam ayat. Jelas-jelas masuk ke dalam ayat. Artinya apa? Ya kufur, Jelaskah kafirnya? Jelas kafirnya. Lagi juga termasuk juga dalam ayat dalam surat Al-Maidah. Kalau itu i'tiqadu qalbi. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang dia menyetujui mengakui perbuatan-perbuatan mereka tapi tahu itu salah, benci dan tahu itu batil, kalau itu dia meng, apa namanya muafakat muafakat itu tadi artinya mencocoki itu tadi dalam keadaan dia mengakui benarnya apa yang dikatakan jipsi wa tauhid, sihir tukang sihir dan tauhid tauhid itu walaupun dia benci ya kalau dia mengakui benarnya di bagian mengatakan kafir orang yang seperti itu Artinya muafakahnya itu karena mengakui sahihnya pendapat jibti wa tawud. Mengakui benarnya al-jibtu wa tawud. Karena di sini ada sebagian mengatakan bahwa di sini perlu perincian. Jadi kalau dia mengakui muafakatu ashabiha ma'abuhdiha wa ma'rifati butlaniha. Dia tahu batil, dan juga ya, apa? Nah, tapi dia benci kepada mereka. Nah, ini perlu dirinci. Kalau dia muwafaqah mencocoki ah, jib wa itu karena menganggap benar perkataan mereka, dia kafir. Karena dalam hadis kan disebutkan siapa yang datang kepada dukun dan tukang sihir atau membenarkan apa yang diucapkan mereka berarti dia kufur dengan apa yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak diterima sholatnya 40 malam itu dalam sebagian riwayat. Dan banyak riwayat yang lain disebutkan sampai seperti itu. Siapa yang membenarkan mereka, ya dukun dan sejenisnya tidak akan diterima apa namanya berarti dia kufur dengan apa yang turun kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dia misalnya wafaha mencocoki ashabuha tetapi dia tidak mengakui benarnya. Nah, tidak mengakui benarnya, tapi dia cocok dengan perbuatan mereka, menyetujui. Nah, ini dia walaupun tidak kafir, dalam artian dia tidak sampai apa namanya dekat kepada mereka, tapi itu bisa membawa dia kepada kekufuran nantinya. Ini yang yang sangat mengkhawatirkan. Nah, nah mungkin akan kan misal terjadi pergaulan terus menerus itu akan membuat dia jadi punya kecenderungan kepada kata-kata jibti artinya orang-orang yang punya sifat seperti ini membenarkannya mengakui ya, bisa terbawa kepada itu tapi yang jelas kalau itu bunyinya berangkat dia mengakui membenarkan al-jibtu wa dia kufur ya tadi qala al-khamisah qauluhum innal kufar qauluhum yani qaul ahli kitab Perkataan Ahlul Kitab dalam ayat tersebut, innal kufar bahwa orang-orang kafir alladzina ya'rifuna yaitu orang-orang yang mereka ya'rifun waw jamaah domir waw pada kata-kata ya'rifun itu kembali kepada hum kembali kepada hum ini ahlul kitab kembali kepada ahlul kitab ini orang-orang Yahudi itu mengatakan orang-orang kafir yang mereka orang-orang Yahudi kafir yang orang-orang Yahudi itu kenal kekafirannya kufrahum hum yang ini kembalinya kepada al-kufar nah, ahda sabilan minal mu'minin dalam lanjutan ayat tersebut mereka mengatakan kepada orang-orang musyrikin Mekah ketika itu disebutkan nah sebelum terjadi peristiwa Khaybar nah Khandaq beberapa tokoh Yahudi termasuk Huyai bin dan yang lain Kamal Asraf itu atau bukan yang ini selain Abdul Fuqaik ya itu datang ke Mekah kemudian mereka nah untuk menghasum orang-orang Quraisy untuk menyerang Rasulullah sampai akhirnya terkumpul pasukan sekutu nah di sana orang-orang Yahudi orang-orang musyrikin berkata kepada tokoh-tokoh Yahudi ini tokoh-tokoh Yahudi ini ditanya kamu lihat keadaan kami sekarang ini pecah belah Muhammad SAW itu merusak hubungan antara sama kami kemudian merendahkan orang-orang tua kami membuat perpecahan di kalangan masyarakat kami mana yang lebih baik kami atau mereka kami atau mereka kami atau dia kalian lebih baik jalannya daripada mereka ini jawaban tokoh-tokoh Yahudi tadi ini jawaban jawabannya antum ahda minal ladina amanu sabila. Kalian lebih benar jalannya, lebih lurus jalannya daripada orang-orang yang muslim. Nah. Wa ta'ala anna Baik, nah ini termasuk bentuk-bentuk ucapan-ucapan kufur. Ini ucapan-ucapan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa? ya ini nah, ini apa namanya adanya ta'zim kepada orang-orang kafir. Nah, itu orang-orang yang sudah tahu kekafiran orang-orang yang kafir tahu kekafiran orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrikin, majusi, tapi dia masih mengatakan jalan mereka lebih baik dari jalan orang yang mukmin, ini murtad. Keluar dari Islam. Itu nah, itu termasuk ini perkara kekafir kekafiran. An hadal qaul kufrun wa Ucapan seperti ini adalah kekufuran dan kemurtadan. Murtad orang yang mengatakannya kafir orang yang mengatakannya. Kalau dia sudah tahu kekafiran orang-orang yang kafir itu. Tapi ini secara umum konteksnya. Untuk takjin orang tertentu si bulan misalnya si A mengatakan oh ini orang mereka lebih baik dari jalannya dari orang mukmin. Ditanya dulu orang si A ini. Tidak bisa dikatakan kamu kafir Nah dia kan kalau misalnya kan, kita menjelaskan ucapan seperti ini kafir. Kalau dia tanabah, nah dia akan mengatakan, oh maksud saya bukan begitu. Nah, dia ada takwil berarti tidak bisa kita memponis kamu kafir. Ah, kamu kafir tidak bisa. Bisa jadi dia belum tahu dan dalam artian saya cuma dengar dari orang itu dari bulan yang lain mengatakan seperti ini. Dia cuma ikut-ikutan. Ini juga tidak bisa dia dikafirkan seperti itu. Ada mawaniknya. Nah, ingat ya, ponis-ponis sama lagi ponis kufur mengkafirkan seseorang itu butuh surut dan mawaniknya dipastikan. Nah, nah, tapi kalimat yang seperti tadi kita mengatakan bahwa ucapan seperti ini adalah ucapan kekafiran. Itu umum. Berlaku bisa juga kita yang kena. Bisa juga kita yang kena kalau kita mengatakan seperti itu karena kita sudah tahu misalnya karena kita sudah mengerti. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika dalam masalah nah, Jahmiyah dan yang lain-lainnya beli apa namanya pendapat-pendapat yang batil yang mengarah seperti halqul Quran, kidamul alam misalnya seperti itu menurut orang-orang ahli filsafat ya, filsafat Ibnu Sina dan sejenisnya, mereka kalau saya mengucapkan oh, al ini yang semakna dengan ini, saya kafir. Kata Syekhul Islam. Tapi orang-orang yang mengucapkan itu beliau tidak mengkafirkan. Ya. Qala asadisah yang keenam. Wahyal maqsudu bitarjumah. Inilah menjadi tujuan judul bab bab kita. An Nahada bahwa peristiwa ini, kejadian ini akan disebutkan oleh beliau, anna ba'dha al ummah ta'budul awsan la budda mesti mau tidak mau mesti an yujad fi hadhil ummah mesti akan ada di tubuh umat ini kama taqarrara fi hadis Abi Sa'id Bagaimana telah tetap di dalam hadis Abu Abu Sa'id Rasulullah bersumpah di dalam hadis tersebut la tatsabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum qalu al Yahud wan Nasara ya Rasulullah faman dalam riwayat yang lain ditanyakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law sanaku juhra dabbin la qalu ya Rasulullah al faris war rum in nas illa ulaik Kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalian mereka masuk ke dalam lubang biawak kalian pun akan mengikutinya para sahabat bertanya Persia dan Romawi ya Rasulullah siapa lagi kalau bukan mereka siapa lagi kalau bukan mereka wah bahwa akan terjadi akan terjadi tapi seperti yang ditegaskan oleh Syekh Syekhul Islam an-nabba' Hadir Jadi, jadi sebagaimana di dalam hadis Hadis apa? Hadis Tauban. Dalam hadis Tauban itu, wala taqum musa'atu hatta ta'budu fi'amun. Fi'am kelompok besar. Ya, fi'am itu sejumlah golongan manusia yang sangat besar jumlahnya, tapi bukan semua. Bukan bukan semua. Nah, akan ada mereka yang menyembah berhala. Baik. Ini jelas ini berita nubuah yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu mau tidak mau pasti akan terjadi. Nah mereka yang mengatakan nggak mungkin terjadi pada umat ini kesyirikan, apa dasar mereka? Nggak punya dah dalil. Astabiah tasrihuhu biwuku'iha. Bahkan terang-terangan Rasulullah memberitakan kejadian tersebut. Apa? Akni ibadat al-awsan. A'ni ibadatal awtad yaitu menyembah berhala fi hadhil ummah pada umat ini sebagaimana dalam hadis Thawban. Nah, fi jumu'in kathira Jumu'in kathira ini fi am. Fi am. Siam itu jamak dari si Atun, sudah jamak itu. Jamak lagi si Atun itu sudah kelompok. Ini siam berkelompok-kelompok oh, jadi banyak lagi. Saminah yang ke delapan, Al-ajabul Ujar, Keanehan yang paling aneh Sesuatu yang sangat aneh Khuruj man yaddain nubuwah Keluarnya orang-orang yang mengaku Nabi Misal Al-Mukhtar Mukhtar bin Abi Ubaid Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Disebutkan dalam riwayat akan keluar dari Saqif Kadzab dan Al-Mubir. Itu disampaikan oleh Asma bin Abi Bakar Siddiq ketika beliau hendak menurunkan jenazah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu anhumah dari tiang salibnya ini, pancung kepalanya di oleh oleh Hajat bin Yusuf. Kata Asma bin Abdul Bakar, Rasulullah tidak pernah menyebutkan dalam beliau menyebutkan dari dari enam mengatakan bahwa Rasulullah pernah mengatakan akan keluar dari sakit kedap dan mubir. Mubir kamu orang yang durjana jahat. kedap belum ini Mokhtar bin Abi Ubaid mengaku nabi. Qala mithl Mukhtar bin Abi Ubaid ma'a lumihi bi syahadatain. Padahal dia mengucapkan syahadatain, mengaku nabi. Wa tasrihihi bi annahu min adhil ummah, bahkan mengaku bahwa dia adalah bagian dari umat ini. Apalagi disebutkan dalam hadis, saya kunu min ummati kadzabun salatun. Dalam hadis Tauban itu, dari umat ini Wa anna rasulah haqqun dan tegas pula disebutkan bahwa rasul hak berita nubuah. Mereka mengartinya apa? Sampai bisa setingkat sejauh ini orang itu tersesat, menyimpang padahal mereka mengakui rasul itu hak. Buktinya apa? Mereka mengucapkan syahadat. Mereka mengakui annal Qur'ana hak. Al-Qur'an itu benar, wa fihi bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan anna Muhammadan khatamun nabiyyin bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah penutup para nabi sebagaimana dalam surat Al-Ahzab maka Muhammadin aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin Rasulullah SAW adalah penutup para ambia nah, ada di dalam Al-Quran dan mereka mengakui Al-Quran itu ahad tapi kok bisa dia mengaku dirinya nabi wa ma hadha yusaddaqu fi hadha kulli namun demikian dia diakui benar dia diakui kebenarannya, dianggap dianggap benar dalam pernyataan dia bahwa dia adalah nabi. Mengatakan bahwa Jibril datang kepada saya. Pasalnya apa? Nah, mulanya dia mengatakan dirinya membela ahlul bait. Menangkapi dan membunuhi orang-orang yang ikut terlibat di dalam membunuh Al Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Memang ditangkapi Bahkan yang sekedar membantu, yang sekedar membantu mencelakakan Husain bin Ali bin Abi Thalib itu ditangkap dibunuh. Nah, setelah itu dia mengaku dirinya, ah, Jibril datang kepada saya, saya jadi nabi. Ma'atabad al-wadih. Ya, disertai dengan terjadi padahal pertentangannya sangat jelas. Kan aneh ini, makanya. Ah, ajabu al-ujab bertolak belakang dengan dia mengatakan bahwa Rasul hak, Al-Quran itu hak, mudah bahkan di dalam Al-Quran itu apa namanya disebutkan Rasulullah Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan dia pun juga mengucapkan syahadat bahkan bagian dari umat ini tapi dia mengaku dirinya nabi wa qad kharaja al-mukhtar fi akhir asr sahabah dan Mukhtar bin Abi Ubaid ini keluar di akhir masa sahabat wa tabi'ahu amun katsirah dan diikuti oleh sekelompok umat manusia. Banyak sekali yang mengikutinya. Punya pasukan, punya pasukan. atas ya yang ke yang sembilan al di di an haqqa la yazulu bil kulliyah kama zala fi bahwa al haf berita gembira ini bushra yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa al haf itu tidak akan lenyap secara total dari ujung timur, ujung barat, utara, selatan, kaum muslimin tidak akan mungkin musnah sekaligus. Biarpun seluruh dunia dengan nuklirnya, dengan senjata tercanggihnya sekalipun, dengan pasukan-pasukan elit mereka bersatu padu untuk menghadapi kaum muslimin secara keseluruhan, angkat senjata mobilisasi umum PBB ataupun yang lainnya, misalnya orang-orang kafir Amerika dan sejenisnya, itu tidak akan mungkin bisa mengalahkan kaum muslimin. Dan ini diketahui oleh orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani tahu bahwa tidak akan mungkin menghancurkan kaum muslimin berhadapan dengan face to face. Nah, wajahan biwajahin. Arum dengan senjata dengan pedang apalagi dengan pedang. Ya, mereka seperti yang dikatakan oleh Allah, la yuqatilunakum illa fi nam fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Orang-orang Yahudi itu kalau memerangi kalian tuh bersembunyi di balik tembok. Enggak berani mereka berhadapan dengan kaum muslimin langsung. Dan itu pun seperti disebutkan oleh Rasulullah tidak akan mungkin. Dan ini diketahui oleh tanyakan pada rabi-rabi Yahudi nah, dan pendeta-pendeta yang mereka membaca. Ya, mereka tahu bahwa tidak akan mungkin menghadapi kaum muslimin berhadapan. Nah, maka diprotolis. Mereka menganggap bahwa berhasil memprot, apa namanya menghancurkan sebagian wilayah kaum muslimin lenyap nanti di wilayah yang lain lenyap itu bisa untuk mengalahkan secara, secara total tidak akan mungkin Cuma apa yang, yang, yang mereka lakukan? Dendam saja. Kedengkian saja. Dan keputus asaan. Berangkat dari keputus asaan. Putus asa mereka. Nah, mereka sudah putus asa. <clears throat> ya sama seperti makanya dikatakan iblis itu namanya iblis karena dia sudah sangat putus asa untuk mendapatkan rahmat rahmat Allah. Sudah kecemplung basah sekalian ya nggak bisa lagi dapatkan rahmat Allah saya nak sudah tarik semua sebanyak banyaknya nah ini juga yang di pedoman oleh mereka nggak bisa mungkin lagi sudah selamat keluar dari laknat Allah nah sudah bagaimana caranya menghancurkan kaum muslimin terutama para syabab yang paling diincar ke para syabab dan syabab pemuda dan pemudi hancur pemudanya nggak ada lagi yang akan jadi penerus Nggak ada akan lagi jadi penerus yang mengibarkan bendera Islam, membela Islam, dakwah, tidak akan ada lagi. <clears throat> nah, ya cuma untuk memuaskan dendam mereka. Caranya banyak yang mereka lakukan, dijauhkan para sahabat dari agamanya dan orang tua orang tuanya pun dijauhkan, disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna, dengan berbagai macam istilah yang mentereng. Menggunakan waktu, waktunya bukan untuk bukan untuk mereka memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, sirahnya para salaf, tapi disibukkan untuk ah, prestasi dan seterusnya. La dulu bil kuliah tidak akan lenyap secara total, secara keseluruhan kama zala fi mamadha sebagaimana telah terjadi di masa di masa lalu. Bal la tazalu alaihi ta'ifatun. Di masa lalu sampai tidak ada yang berani menampakkan nah, hancur kitab-kitab terbakar. Nah, bahkan saking apa namanya pergi apa dianggap sebagai kamazala fi mamadha. Jadi dari seluruh dunia ketika itu di abad pertama di abad ke-6 itu dikatakan para, para ahli sejarah itu abad ke-8 peradaban manusia. Zaman abad ke-6 itu kan abad-abad Rasulullah lahir. 500 sampai 571 itu kan abad ke-6. Nah, ya. Nah, itu zaman-zaman kegelapannya manusia. Betul-betul dalam keadaan rusak luar biasa semua sendi-sendi kehidupan. Bahkan yang dianggap berkompeten, yang dianggap terhormatlah misalnya para orang-orang yang punya agama, punya kedudukan. Lenyap sudah dalam artian tenggelam dalam syahwatnya, dalam kebodohannya. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah, Inna Allah maqata ahlal ardi. Arabiyahum wa ajamahum kullahum. Allah murka, marah, benci kepada seluruh penduduk bumi. Yang Arabnya Allah marah, benci, yang murka Allah kepada mereka, yang ajamnya apalagi, Yahudinya kena, Nasraninya kena, illa baqaya min ahlil kitab kecuali segelintir dari ahlul kitab orang-orang yang tersisa dari ahlul kitab itu pun bisa dihitung kita dapatkan cerita kisah berapa orang yang ditemukan Salman pendeta Yahudi satu pendeta Nasrani satu nah, itu yang tersisa yang masih di Hijaz ada Warasah bin Naufal masih ada Qis bin Sa'idah al-Ayyadi yang mengatakan inna fil ardi la khabara wa inna fil inna fis sama'i la khabara wa inna fil ardi la ibara. Dia menghasut untuk orang itu apa namanya nunggu kedatangan Nabi. Al-Qis bin Sa'id al-Iyadi. Kemudian ada lagi Zaid bin Nufail ayahnya ayahandanya Sa'id. Ya. Nah, <clears throat> paman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini dan kemudian Warakah bin Naufal. Cuma itu segelintir orang yang mereka masih walaupun itu sudah tercampur tercampur-campur. Ahli filsafat di India tenggelam dalam pemujaan berhala, di Persia dengan apinya, di Eropa nggak ada nggak ada untung, nggak ada manfaatnya ini, ini filsafat yang mereka pelajari. Agama jadi tidak bisa jadi menyinari umatnya. Hilang sudah, dianggap hilang. Kama zala fi Bal akan tetapi di masa setelah datangnya Rasulullah la tazalu alaihi taifah. Di atas kebenaran tersebut akan ada segelintir umat. La tazalu taifatun min ummati. Terus ada. Al-asyirah al-ayatul uzma tanda-tanda mereka yang paling utama annahum ma'aqillatihim mereka walaupun segelintir sedikit taifah minan nas taifah min ummati berarti satu kelompok dari umatku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpecah menjadi 73 golongan itu segelintir mereka, tidak banyak. Jadi jangan merasa bahwa misalnya mereka orang-orang yang mengatakan yang seluruh mayoritas kaum muslimin sekarang ini Asy'ariyah. Itu bukan ukuran untuk kebenaran. Bukan ukur, ukuran. Rasulullah mengatakan ta'ifatun min ummati, segelintir. Bukan bah, bukan banyak. Dari 73 golongan itu mereka sendirian di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, berhadapan dengan 72 golongan yang mereka terpisah Seperti itu dengan pemahamannya. Satu sama lain saling mengkafirkan, saling membid'ahkan. Nah, ahlu sunnah tenang. La yadurruhum man Tidak merugikan mereka orang-orang yang melecehkan mereka. Wala man falafahu. Tidak pula merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Mereka tetap berada di atas al-haq. Nah, ini tanda-tanda mereka yang paling utama. الحادية عشرة an nadalika الشرط ila qiyamis sa'ah. Nah, kejadian apa syarat tersebut itu berlaku sampai hari kiamat bahwa kelompok ini tetap aktif, tetap ada sampai kiamat. Ima kiamat Allah yang menghancurkan alam semesta ini atau kiamat mereka masing-masing sampai mereka mati. Sampai mereka mati. Asalnya <clears throat> ta'asyarah yang ke-12 ma fihi ayatul azimah. Di dalamnya terdapat tanda-tanda ayat yang eh, tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar. Minha ikhbaru sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah zawalahu. Jadi dalam bab ini juga terdapat atau dalam hadis itu terdapat bukti-bukti tanda-tanda kebesaran Allah di antaranya ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam pemberitaan penjelasan Rasulullah alaihi wasallam di anna Allah zawalahu al-masyariq wal maghrib melipatkan untuk beliau timur dan barat bumi ini. Wa akhbara bima'na dalik. Nah, atau beliau menerangkan maknanya ini semakna dengan itu, waqa'a kama akhbar. Dan terjadi apa yang beliau beritakan, kerajaan yakni umat Islam itu sampai ke seluruh penjuru dunia yang disebutkan oleh Rasulullah beliau melihat melihatnya paling jauh Nah, tempat negeri matahari terbit sudah. Mereka ada di sana kaum muslimin. Nah, paling barat tempat matahari terbenam di Maghribi, di Maroko, kaum muslimin ada. Nah, di antara keduanya juga di utara, di Azerbaijan, di Soviet, di Bukhara. Nah, di selatan juga. <clears throat> selatan paling menjauh ini Australia ya. Nah, kalau yang di bawah satelit kita termasuk. Di situ banyak <clears throat> kaum kaum muslimin malam. Oleh bahwa kama akhbara bi khilafil janub wa shimal. Beda dengan utara dan selatan. Walaupun ada, tapi kan masuk dalam lingkup itu. Wa ikhbaruhu bi annahu kan kanzain. Kemudian berita dari Rasulullah bahwa beliau diberi dua perbendaharaan. Emas dan perak atau harta benda kerajaan Persia dan harta benda kerajaan Romawi. Itu semuanya di dikumpulkan oleh kaum muslimin dan digunakan untuk jihad fisabilillah. Betul-betul menyakitkan mereka. Nah, sampai di sebab apa? Apalagi di Padisia ya, sedang peristiwa Jalulah yang setiap jengkal dari permadani 30 kali 30 meter ini berapa meter? Masih 15-an, masih belasan. Hitung 30 kali 30 meter. Itu setiap jengkalnya permata berlian, berlian, berlian emas. Itu digunting-gunting dikirim ke Madinah Bayangkan. Nah. <clears throat> Dibagikan kepada fuqara wal masakin di Madinah. Nah. Bahkan termasuk mungkin buat bisa dikatakan peng, penghinaan terhadap yang namanya status raja, perendahan terhadap mereka. Yang kalau tapi riwayatnya banyak ya. Surah bin Malik tahu. Surah bin Malik ini kan pernah mengejar Rasulullah untuk menangkap Rasulullah dapat imbalan 100 ekor unta. Tersungkur kemudian memberikan jaminan kepada Rasulullah dan kemudian buat kesepakatan. Nah, sampai dia kemudian datang ke Madinah, apa, ke Madinah masuk Islam atau ke Mekah ketika Rasulullah di Mekah. Setelah itu punya kesepakatan lagi nanti diberitakan oleh Rasulullah dia akan mengenakan gelang dan mahkota Raja Persia. Nah, ketika terjadi peristiwa itu kekalahan orang-orang Persia di Kondisia dia dipanggil mana Orang bin Malik panggil nah pakai nah, orang Badui pakai gelang raja pakai mahkota raja <clears throat> baik itu artinya tanda bahwa apa yang diberitakan oleh Rasulullah kalaupun itu baik tapi banyak cerita yang lain yang menunjukkan bahwa benarnya berita yang disampaikan oleh Rasulullah dan itu yang menyebabkan mereka mendendam sampai sekarang. Kalau wa ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam bi ijabati da'watihi. Pemberitaan dari Rasulullah SAW terkabulnya doa beliau li ummatihi untuk umatnya, doa kebaikan. Doa da'a li itu doa kebaikan. Kalau doa atau da'a la da'a ala itu doa kejelek, kejelekan. Fi al-isnain, isnatain. Terkabul doa beliau dalam dua hal tidak dihancurkan secara total oleh kemarau, paceklik. Jadi kalau misalnya kemarau di negeri kaum muslimin, tidak akan kaum muslimin itu mati semua. Hancur semua sekali sekaligus. Nah, yang kedua, mereka tidak akan bisa dihancurkan oleh musuh dari luar diri mereka. Ya, walaupun mereka bersatu padu semuanya timur barat, semua negara kafir, negara yang nah, pemegang misalnya dewan apa? Taruhlah lima negara milik hak veto dunia bersatu padu dengan sekutu-sekutunya untuk menghancurkan kaum muslimin tidak akan pernah berhasil. Ya. Nah, kala wa ikhbaruhu bi annahu muni'at Dan berita dari beliau bahwa beliau ditolak doa beliau tidak dikabulkan pada yang ketiga apa? Jangan sampai mereka berpecah belah. Ya, jangan sampai mereka saling ber, bertikai sendiri. Ini ternyata nah, doa yang tidak di, dikabulkan Nah. Qala wa ikhbaru sallallahu alaihi wasallam bi wuqu'i sayf. Berita dari Rasulullah SAW jatuhnya pedang, atau pedang. Artinya apa? Bahwa terjadinya pembunuhan di kalangan umat beliau sendiri. Bermula dari ya, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ya. Setelah beliau dan itu juga sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW dengan pecahnya pintu yang mendinding antara umat ini dengan badai fitnah. Pintu itu dibuka atau dipecah? Dipecah ya Amirul Mukminin. Kalau sudah dipecah berarti tidak bisa tertutup lagi. Kalau ditutup masih bisa berarti kan? Nah, kemungkinan tertutup kalau sudah terbuka. Tapi kalau sudah dipecah tidak bisa tertutup lagi. Nah seperti itu akhirnya apa? Gelombang fitnah ber begitu tubi menghantam menghantam kaum kaum muslimin sepeninggal sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, akhirnya terbunuhlah Muhammad bin Affan. Siapa yang membunuh? Kaum muslimin sendiri. Bughat, Khawarij. Nah, orang-orang Khawarij. Wa annahu la yurfa. Dan munculnya dari mana? Dari Mesir. Nah, seringnya memang masa-masa itu kalau kita baca sejarah itu seringnya jadi gejolak dari Mesir awalnya. Qala wa annahu la yurfa'u idza waqa. Bahwa kalau sudah pedang itu terhunus, dia tidak akan terangkat lagi. Terus terjadi setelah Utsman bin Affan meninggal terjadi perang Jamal, perang Siffin, Nahrawan, terus ya perang antara satu negara dengan negara yang lain kalangan kaum muslimin terjadi terjadi wa ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam bi ihlaki ba'dihim ba'da berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebagian kaum muslimin akan menghancurkan yang lainnya perang sendiri wa sabi ba'dihim ba'da satu sama lain saling menawan ya, ini artinya menjadikan yang lain sebagai tawanan Qala rahimahullah ini terjadi ya wa khawfuhu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi min al a'immatil mudillin kemudian kekhawatiran Rasulullah terhadap umatnya yaitu imam-imam penyesat ya bahkan dalam riwayat yang lain juga mereka ini termasuk diantaranya adalah orang-orang yang munafik ani mulisan orang-orang munafik yang pandai bersilat lidah pandai mengurai kata mempesona kalimat-kalimatnya Wa ikhbaru sallallahu alaihi wasallam bi dhuhuril mutanabbiin. Berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang munculnya orang-orang yang mutanabbiin, mengaku nabi, mutanabbi. Fi hadhil ummah di dalam tubuh umat ini sampai sekarang. Sekarang apa di zaman kita malah perempuan pun mengaku nabi. Nah, kalau dulu yang pernah mengaku nabi dari kalangan perempuan taubat. Taubat disebutkan dalam sejarah, taubat dia saja saja istrinya siapa? Istrinya Musailamah al gaddaf itu sempat taubat. Setelah Musailamah terbunuh, dia tobat. Nah, ini nggak tahu yang di, di negeri kita ada yang sudah tobat belum? Yang perempuan. Qala wa ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam bi baqa'i taifatil mansurah. Yang berita dari Nabi SAW akan kekalnya, tetap eksisnya Taifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong. Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Mereka tetap akan ada sampai kiamat. Sampai kiamat ini kata para ulama imma ketika menjelang, eh, maksudnya adalah menjelang kiamat karena kiamat itu tidak akan dihadi terjadi pada orang-orang yang masih ada kebaikan di situ Kiamat itu terjadi pada orang-orang yang sudah tidak lagi kenal dengan Allah. Tidak ada lagi satu lisan pun mengucapkan kata nama nama Allah. Ini terjadi pada syirarul khalqi. Nah, jadi kata mereka, maksudnya apa namanya sampai hari kiamat itu adalah ila kurbi kiamat menjelang ya, menjelang terjadinya kiamat atau mana yang kedua ila kiamat ya ini mati dan kiamat datangnya kiamat mereka yaitu kematian mereka kematian ahlu ahlu sunnah nah itu nanti yang bisa apa namanya bisa dipahami dari serangan para ulama dalam kitab-kitab mereka lain lain menyebutkan bahwa nah di apa tentang Taifah Mansurah disebutkan bahwa nah mereka tetap dalam keadaan demikian hatta ya amrullah hatta taqum masa'at ayat ya, sampai terjadinya kiamat ini menjelang atau kiamat kiamatnya mereka sendiri ini kematian mereka Allah wa kullu hadza waqa'a kama akbar Semua yang disebutkan di atas terjadi sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'a anna kulla wahidatin minha ab'adu ma yakunu fil uqul. Padahal masing-masingnya salah satu sebagian dari yang disebutkan oleh beliau itu mustahil terjadi apa misalnya yang di atas disebutkan poin yang ke-8. Al-ajabul ujab. Kok ada orang yang sudah mengaku punya mengucapkan syahadatain mengaku nabi, mengakui Al-Qur'an itu hak dan di dalam Al-Qur'an itu ada pernyataan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah kata nabi. Kok mau dia? Kok bisa dia mengaku nabi? Kan aneh. Nah, makanya ini minha abad ma yakunu fil uqul. Ini kok ada ini ah, ada pak di antara kejadian tersebut ada yang mustahil untuk diterima. Tapi kok bisa terjadi? Qala tata acara yang ke-13 hasrul khauf ala ummatihi minal a'immatil mudillin. Yang artinya terpusatnya rasa kafir ke beliau ya. Nah, terhadap umatnya yaitu mengkhawatirkan adanya a'immatul mudillin. Karena orang kan mengikuti Siapa menjadi memimpin mereka? Nah, merasa bahwa tokoh-tokoh tersebut adalah kudwa yang diteladani sehingga apa kata mereka itu jadi nah apa namanya pelita, di pegangan kasrul khauf ala ummatihi minal a'immatil mudillin ya karena itu tadi a'immah itu kan mereka orang-orang yang diikuti diteladani nah dalam keadaan mereka tersesat maka mad'unya pun juga mereka ter, ikut tersesat nah qala rahimahullah rabi'ata asyarah tanbih ala makna ibadatil awtan mengingatkan kita tentang pengertian menyembah menyembah berhala ini tidak hanya dengan rukuk dan dan sujud, tidak hanya rukuk dan sujud kepada berhala-berhala tersebut. Nah, Nah, Tabli ala makna ibadatil awsan. Ini tidak hanya sekedar rukuk dan sujud, termasuk juga me, apa bahkan ini kalau apa namanya mengikuti imam-imam yang penyesat di atas itu itu juga termasuk peribadatan syirik fitnah kan ya seperti yang telah lewat nah, Rasulullah membacakan ayat apa ittabi'u ittaba'u ahbarahum wa ittakhadu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah mereka menjadikan rahib-rahib dan ulama-ulama mereka, ahbar, rabi-rabi mereka sebagai Rob. Ya, Rob selain Allah. Kata Adi bin Hatim, kami nggak pernah sujud ya Rasulullah kepada mereka. Dijawab oleh Rasulullah dalam riwayat itu, bukankah ketika mereka mengatakan yang yang mengatakan halalnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kalian mengikuti? Bukankah ketika mereka mengatakan haramnya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kalian mengikuti? Iya ya Rasulullah, itulah ibadah. Jadi ini kan ini kenapa di sini maksudnya dibuat oleh beliau? Kita kan tadi di depan menyebutkan bahwa al wasan kullu ma ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan makna ibadah itu kan tidak terbatas pada rukuk dan sujud. Ya, tidak hanya terbatas pada rukuk dan sujud. Ibadah itu kan apa? Ismun jami'un likul ma yuhibbuhullah wa yarda al aqwal wal af'al zahirah wal batinah. Isim kata yang meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari ucapan dan perbuatan lahir dan batin itu ibadah. Maka nah, jadi terhadap awasan tidak hanya sekedar mereka Nah, dan yang menjadi dan segala sesuatu yang disembah itu kan nggak cuma berhala, nggak cuma patung batu, orang nah, yang mereka itu nah, seperti itu tadi ditaati, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah lalu diikuti, dia jadi berha berhala. Dia jadi berha berhala. Nah, ini mengingatkan diingatkan oleh beliau tadi ala makna ibadatil awsan. Jadi maknanya bukan hanya sekedar dia datang kepada ini benda yang wujudnya patung, batu, ah, datang ke sana tidak. Tapi juga ketika dia mengikuti orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, lalu dia ikuti, dia taati, dia termasuk menyembah, menjadikan orang itu sebagai berhala, tandingan bagi bagi Allah. Mafhum? Wallahu a'lam. Selesai kita bab yang ke-22 atau bab 6 nah, kenyataan bahwa sebagian umat ini memang akan terjadi ada yang menyembah menyembah berhala. Al-Qur'an menyebutkan demikian. Ya, sunnah juga menyebutkan demikian. Wakil juga menunjukkan demikian, ya. Al-Qur'an di dalam ayat bahwa peristiwa apapun yang terjadi pada orang-orang Yahudi, pada mereka telah diberi Alkitab, datang nabi kepada mereka, bahkan berulang-ulang di dalam riwayat bahkan disebutkan setiap datang nabi, kemudian pergi nabi itu meninggal ada nabi yang lain. Mati nabi tersebut ada nabi lagi. Ini Bani Israel. Nah, itu terjadi pada mereka. Nah, dan terjadi pula pada mereka penyembahan kepada berhala. Nah, nah seperti dalam ayat surat An-Nisa itu, apalagi pada umat ini. Umat ini tidak ada nabinya setelah Rasulullah SAW. Nah, ya. Walaupun memang Allah pelihara, tapi itu karena adanya taifah itu tadi. Dan kenyataan Rasulullah menyebutkan banyak di antara umat ini yang kemudian menyembah berhala. Nah, bahkan termasuk di antara tanda-tanda kiamat itu adalah nah, akan adanya orang-orang di antara umat ini yang akan menyembah menyembah berhala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ila Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ini besok libur dulu dan mohon doa restunya dapat penuhnya doa yang dari antum Nana nyertai rombongan ke Jember insya Allah jadi besok libur antum silakan apa acara kegiatan sendiri baik kita lanjutkan insya Allah hari kalau pulangnya sampai Sabtu, insya Allah Sabtu kita bertemu lagi. Kalau tidak besoknya. Ada pelajaran yang mungkin ada subuh, mana mungkin kapan-kapan nanti insya Allah. Dibicarakan. Mungkin tidak apa namanya tidak kita adakan lagi kalau ada subuh. Ya. Bisa mungkin ada diganti nanti waktunya ada maghrib. Nah, tapi setelah selesai pelajaran-pelajarannya